ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. mantanmu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Mesin.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 mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Medali Naga Puspa. Dalam seri ke-387 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Narto sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suherman sebagai Kolo Rampis, Beni sebagai Macan Rumpus, dibantu oleh Mucus dan Indahno, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. perjalanannya mencari pendekar syair berdarah dan mencari Dewi Sambi yang hilang, Empu Bajil singgah di sebuah desa. Matahari telah condong ke arah barat ketika pendekar cebol itu tengah istirahat di rumah salah seorang warga desa. Mendadak jatah Gimbal buru-buru menemuinya. Jatah Gimbal memberikan gulungan rontal. Empu Bajil segera menyambar gulungan rontal itu dan membaca tulisan-tulisan yang tercantum di dalamnya. Setan alas Kunyuk jelek. Rupanya mereka menangkap Sambi. Dan Sambi akan dihukum mati. Sambi akan dihukum mati. Ah. Tuanku Tuan Kubajil harus segera bertindak. Kalau tidak, Tuanku Dewi Sambi benar-benar akan menjalankan hukuman mati. Benar. Kau benar, Jata Kimbal. Aku memang akan segera bertindak. Sambi hmm. akan dihukum mati tepat tengah malam pada hari Anggara bulan Badrapada. Berarti tiga hari lagi. Ah, kita masih mempunyai kesempatan, Tuanku Kubajia. Hmm, tiga hari lagi. Catakima. Uh, eh, iya, Tuanku Bajil. Berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu untuk berkuda ke kota Majapahit? Ah, kota Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini. Kalau kita berkuda terus-menerus siang malam, kita akan memasuki kota Majapahit dua hari lagi, Tuanku. Hmm, kalau begitu siapkan dua ekor kuda. Kita berangkat sekarang juga. Uh, lalu bagaimana dengan pemilik rumah ini, Tuan? Apa maksudmu? Ya, kita sudah menggunakan dua buah ruangan bilik untuk istirahat. Apakah kita tidak perlu menyewa ruangan ini, Tuanku Bajil? Apakah pemilik rumah ini minta uang sewa padaku? uh, <laughs> tidak, uh, memang tidak, Tuan. Apakah Tuan Bajil bermaksud tidak membayar uang sewa? Goblok! Mengapa aku harus membayar uang sewa? Hmm? Kalau pemilik rumah ini ingin kubayar, suruh dia minta sendiri padaku. Tapi katakan padanya, bukan uang yang diperoleh, melainkan kepalan tanganku ini. Oh, uh, baik, baik Tuan. Uh, kalau begitu memang kita tidak perlu membayar uang sewa. Baik, saya akan segera mencari dua ekor kuda. Apakah aku juga perlu membeli dua ekor kuda itu? Uh, tidak, tidak tuanku, tidak usah. Uh, tuanku baja tidak perlu membelinya. Biar saya yang akan mencarinya. Bagus, bagus Data Gimbal. Kau sudah semakin tahu sekarang. Kau sudah semakin mengerti bagaimana caranya untuk menjadi anak buahku yang terbaik. Bagus, cepat, carilah dua ekor kuda. Tuan, saya sudah mendapatkannya. Lihatlah, bukankah dua ekor kuda yang cukup bagus? <laughs> Bagaimana cara kau mendapatkannya? Uh, begini Tuan, saya langsung menuju pagedogan milik kepala desa. Saya lalu mengeluarkan dua ekor kuda ini. Ya, pembantu kepala desa itu marah-marah dan bertanya. Tapi saya kemudian membungkam mulutnya untuk selama-lamanya Tuan. Kepala desa itu keluar dan langsung saja saya hantam kepalanya dengan sepotong papan. <laughs> Lalu dia roboh tersungkur di serambi rumahnya. Istrinya menjerit-jerit. Ya, <laughs> tapi saya tidak peduli. Saya segera membawa dua ekor kuda ini kabur. <laughs> bagus, bagus sekali. Kita memang membutuhkan dua ekor kuda ini. Karena itu bagaimanapun caranya kita harus mendapatkannya. Sekarang ayo kita berangkat. Kalau orang-orang desa itu menyusul, itu salah mereka sendiri. Ayo. Ayo. Lepaskan dulu cambukmu. Nah, bagaimana Dewi Sambi? Apakah kau masih juga belum mau menyerah? Apakah kau masih juga ingin melindungi kelompokmu dan pemimpinmu? Hmm? Kau pikir aku ini perempuan macam apa? Ha? Aku tidak akan menjual murah keteranganku. Aku tidak takut dicambuk. Ayo, cambuklah aku. Cambuklah aku sampai mati. Uh, <laughs> Sabar, Dewi Sambi. Tenang saja. Kalau memang kau tidak mau memberikan keterangan, kau akan terus dicambuk. Dan kalau memang kau masih terus membungkam, itu berarti kau tidak sayang nyawamu. Dan kau pasti akan dihukum mati. Untuk pelaksanaan hukuman itu akan disiapkan secepat mungkin. Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Aku tidak takut dihukum mati. Oh, kami tidak pernah menakut-nakuti seseorang. Kalau kami sudah memutuskan bahwa kau harus dihukum mati, maka keputusan itu jelas akan kami laksanakan. Rang Wedding. Uh, eh, ya, Gusti Ramapati. Cambukmu. Lebih keras lagi. Cambuk bagian wajahnya supaya rusak. Supaya kecantikannya hilang lenyap. Uh, baik, Gusti Ramapati. Yeah! Yeah! untuk sementara ini cukup. Cukup Dewi Sambi. Kau boleh beristirahat. Tapi persoalan kita belum selesai. Sampai suatu saat nanti kami terpaksa menyelesaikannya. Baikku. Aku muak melihat tampangmu. Aku muak melihat prajurit-prajurit Majapahit. Suatu saat nanti, kalau aku dapat keluar dari sini, Aku akan membunuh prajurit Majapahit sebanyak-banyaknya. <laughs> Mudah-mudahan saja cita-citamu itu terlaksana. Tapi rasa-rasanya cita-citamu terlalu buluk muluk Dewi Sambi. Kita lihat saja nanti. Baiklah, kita lihat saja nanti. Hei, siapa namamu? Kau, ya kau yang kumaksudkan. Nama saya Kolorampis. Kolorampis. Dan kau? Kau juga? Kalian semuanya? Kalian semuanya saja yang merasa menjadi laki-laki. Dengarlah. Perempuan ini barangkali hanya tinggal dua hari lagi bersama-sama kalian. Karena itu, kalian kuizinkan untuk berbuat apa saja pada perempuan jalanan ini kalian bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dah, selamat malam. Sampai ketemu lagi, Dewi Santi. Setan! Jahanam busuk! Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu! Kurang ajar prajurit-prajurit Majapahit! Kurang ajar Tuanku Dewi. Sabar, Tuanku. Sabar. Tenanglah. Tidak akan melupakannya. Tidak akan melupakannya. Akan kubalas perbuatan mereka ini. Aku akan mati penasaran kalau tidak bisa membalas perbuatan mereka. Kubunuh kalian! Kubunuh kalian semuanya! Ya! Tuanku Dewi! Tuanku Dewi! Tuanku Dewi! Sabarlah, Tuanku. Tenanglah. Tenanglah. Mereka telah mencambuk aku seperti anjing. Suatu saat nanti, aku akan memaksa mereka untuk memakan kotoran anjing. Lihatlah, kakang kolorampis. Lihatlah wajah tuanku Dewi Sambi. Oh, sungguh kejam perbuatan mereka. Wanita dicambuk sampai wajahnya rusak seperti ini. Ah, Tuanku Dewi. Aku akan berusaha untuk mengobatimu. Apakah Tuanku Dewi bersedia? Tidak. Tidak perlu. Hanya satu yang kuinginkan sekarang ini. Hanya satu. Keluar dari tempat celaka ini dan membalas dendam. Kita sudah sampai, Tuanku Bajil. Kita sudah sampai di tepi kota Majapahit. Apakah kita akan langsung masuk ke pusat kota sekarang juga? Mari kita berunding dulu, Jata Gimbal. Nah, sekarang begini saja. Aku akan menugaskan padamu untuk menyelidiki di mana letak para tawanan. Aku akan menunggu di sini. Tugas ini cukup berat, Jata Gimbal. Dan kau harus berhati-hati. Iya, iya. Kalau kau tertangkap, Jangan menyeret-nyeret namaku. Kau harus bunuh diri pada saat itu juga. <laughs> Baik, Tuanku Bajil. Saya siap menjalankan tugas. Dan saya pertaruhkan nyawa saya untuk tugas ini. Bagus. Nah, berangkatlah. Bagaimana Sambi bisa tertangkap oleh prajurit-prajurit Majapahit? Hmm. Aku harus bisa membebaskan Sambi malam ini juga. Aku akan masuk ke istana Majapahit seperti maling Aguna. Waspadalah kalian, hai prajurit-prajurit Majapahit. Jangan enak-enak tidur mendengkur dalam tugasmu. Malam ini aku akan datang dan Bupacil akan membuat geger istana Majapahit. Sementara itu, Jata Kimbal berkuda menuju pusat kota Majapahit. Tak lama kemudian dia sudah tiba di sekitar benteng Majapahit. Dia segera menempatkan kudanya kemudian mulai menjalankan siasat liciknya. Jatak Gimbal duduk merintih di tepi jalan, berpura-pura sebagai orang sakit. Tak lama kemudian seorang prajurit Majapahit menghampirinya. Aduh. Eh, eh. Apa yang kau lakukan di situ? Ha? Nampaknya kau sakit ya. Kalau sakit, kau harus segera pergi mencari tabib Jangan duduk di pinggir jalan seperti ini. Sakitmu tidak akan sembuh. Aduh, aduh Bium. Tolonglah saya Tuan Prajurit. Saya tidak mempunyai uang sekeping pun untuk membayar seorang tabib. Tolonglah saya Tuan Prajurit. Aku pun tidak bisa menolongmu. Aku sendiri tidak mempunyai uang sekeping pun. Tapi coba lihat, aku akan memeriksa sakitmu. Iya. Apa sebenarnya yang kau rasakan? Saya terluka, Tuhan. Perut saya terluka. Aduh, Sementara jatah gimbal masih terus berpura-pura sakit dan mengerang, prajurit Majapahit itu mendekatinya. Dia bermaksud memeriksa luka-luka di perut jatah gimbal. Mendadak jatah gimbal diam-diam mengeluarkan sebuah pisau panjang. Dan pada saat berikutnya, jatah gimbal bergerak dengan cepat sekali. Mampus kau prajurit Majapahit! Yeah! Majapahit pahit itu hanya mengeluh sebentar sambil mendekap ulu hatinya. Selanjutnya tubuhnya roboh bersimbah darah. Jatuh Kimbal segera membersihkan darah, lalu menyeret tubuh prajurit itu ke sebuah arca batu. Japa Kimbal menyembunyikan mayat prajurit Majapahit itu di balik arca batu. Beres. Nampaknya tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang prajurit Majapahit. Bukan nyawanya yang kubutuhkan, tapi ininya, pakaiannya. Ah, tapi rasa-rasanya masih kurang. Ya, kurang satu. Tuan Kumpu Baja juga harus mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Nah, kalau begitu, aku perlu mencari sepasang lagi. Ini saya, saya Jata Gimbal. Uh, tenang Tuhan, tenang sajalah. Semuanya beres, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Hai, siapa sebenarnya kau ini? Mengapa kau membawaku ke tempat ini? Tadi kau mengatakan mau memeriksa keadaan di sekitar benteng. Kau mengatakan ada seorang laki-laki yang mencurigakan. Mana dia orangnya? Mana orang yang kamu katakan mencurigakan itu, ha? Sabar kawan, sabar. Kita adalah kawan baik, bukan? Kau seorang prajurit Majapahit. Aku pun seorang prajurit Majapahit. Kita senasib. Iya, tapi aku ingin tahu mana orang yang kamu katakan mencurigakan itu, ha? Kita harus segera meringkusnya dan membawanya kepada Gusti Ramapati sekarang juga. Sebab ketahuilah, pada saat pelaksanaan hukuman mati bagi pendekar wanita yang bernama Dewi Sambi itu, Daerah di sekitar benteng Majapahit ini harus dibersihkan. Tidak seorang pun diizinkan berkeliaran di sekitar tempat ini. Keamanan harus ditingkatkan. Pokoknya pelaksanaan hukuman mati itu harus berjalan dengan lancar. Iya, iya, iya. Aku tahu, aku tahu. Uh, sekarang lihatlah. Orang inilah yang mencurigakan. Orang inilah yang kumaksudkan. Siapa dia itu? Tubuhnya pendek sekali. Dan rasa-rasanya dia tidak begitu berbahaya. Paling-paling dia salah seorang pencopet pasar. Siapapun dia. Bukankah kita harus menangkapnya sekarang? Nah, tangkaplah. Silakan. Uh, apa sebenarnya maksudmu? Mengapa kau tidak segera bertindak? Kurang ajar. Kau mempermainkan aku ya, ha? Kau ingin menguji aku ya? Baik, baik. Aku akan meringkus orang itu. Prajurit Majapahit itu segera turun dari punggung kudanya. Dia perlahan-lahan melangkah mendekati Empu Bajil. Sementara itu Empu Bajil nampak berdiri dengan tenang. Mulutnya menyungging satu senyuman dingin. Dalam hatinya dia tertawa geli. Dia tahu semua itu hanyalah siasat licik jatah gimbal orang suruhannya. Prajurit Majapahit itu sudah semakin dekat. Tapi sebelum prajurit itu bergerak lebih mendekat, mendadak tangan Empu Bajil menyambar lehernya. Aduh, aduh, aduh. Apa yang kau lakukan ini? Aduh, aduh, panas sekali. Kau, telah membakar leherku. Lepaskan, lepaskan aku. Aduh, biar. Sakit, aduh. Aduh. beres, Tuan. Prajurit bung ini akhirnya bisa kita kelabui. <laughs> Dia pikir saya ini benar-benar kawannya. <laughs> Tapi apakah kira-kira pakaiannya tidak cukup longgar untuk kujata Ah, Saya kira tidak, Tuanku. Saya kira tubuh prajurit ini uh, juga tidak terlalu tinggi. Saya kira Tuanku Bajil dapat mengenakan pakaiannya. Bagus, Jata Kimbal. Siasatmu cukup bagus. Kalau begini sepertinya semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Jatah kimbal. Ya. Bagaimana? Apakah kau sudah dapat menemukan di mana letak ruang tawanan itu? Sudah, Tuan. Ruang tawanan itu tidak terlalu jauh dari sini. Ah, di sana, Tuan. Di sebelah barat. Ruang tawanan itu dijaga kurang lebih 10 orang prajurit. Hmm. Dua hmm, 20 orang prajurit pun bagiku tidak menjadi soal. Sekarang marilah kita mulai jatuh kimbal. Aku akan segera mengenakan pakaian prajurit Majapahit ini. Dan setelah itu kita berangkat. Malam ini juga Sambi harus kita bebaskan. Baik. bergegas melepas pakaiannya dan melemparkannya ke balik akar-akar pohon yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Pendekar cebol itu kemudian bersembunyi di rumpun tanaman perdu. Dan ketika keluar, dia sudah menggunakan pakaian prajurit Majapahit. Demikian pula Cetak Gimbal. Dua-duanya sekarang sudah mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Maka setelah dirasa semuanya cukup, mereka pun berangkat menuju ruang tawanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di ruang tawanan? Dapatkah Empu Bajil membebaskan Dewi Sambi? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.